Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Naam, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Al-Waraqat yang dikumpulkan oleh Imam Al-Amriti rahimatullah alaihi Summa qala rahimahullah, kemudian beliau berkata, Imam Amr ini, perhatikan, wa qasimil kalama lil akhbari wal amri wan nahyi wal istikhbari. Summa al kalamu thaniyan qadin qasam ila tamanin wal ard wali ardin wa qasam wa thalithan ila majazin wa ila haqiqatan wa hadduha mastu'mila. Ini nanti akan bahas masalah kalam. Jadi kalam itu nanti ada namanya kalam khobari sama kalam syai. Pertama, Kedua, nanti ada kalam yang nah barakallahu fikum pembagian mengenai kalam itu menjadi kalam yang makna nih. Eh, nah barakallahu fikum harapan atau maknanya ardin permintaan secara halus saja misalnya ya, na'am. Kemudian pembagian ketiga nanti kalam itu ada yang majas, ada yang hakikat. Kalam itu secara majas, ada secara secara hakiki. Tapi yang rojeh pendapat yang kuat bahwasanya semua kalam itu hakikat, tidak ada majas. Sehingga para ulama sampai mengatakan laisa hunaka majazun la fil kitab wala fil sunnah wala fil arabiyyah. Enggak ada dalam itu majaz itu enggak ada. Tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab. Yang ada itu uslubun min asani bin Arab. Gaya bahasa orang Arab itu yang ada. Gaya bahasa kan macam-macam. Seperti was'alil qaryata. Bertanyalah engkau kepada qaryah kampung. Itu enggak mungkin secara naluri itu yang diinginkan hakikatnya adalah kampungnya sendiri. Paham ya? Secara naluri yang sehat itu dia akan menggambarkan was alil qaryata, bertanya kamu kepada qaryah. Yang diinginkan itu penduduknya atau kampungnya? Penduduknya. Hakikat berarti kan? Karena hakikat nanti ada tiga. Hakikat secara bahasa, hakikat secara urf, kebiasaan, adat istiadat, hakikat secara apa? Secara syariat. Paham ya? Nah, seperti salat. Salat itu memiliki berapa hakikat? Memiliki na'am barakallahu fikum hakikat secara bahasa, memiliki hakikat secara syariat. Paham ya? Hakikat secara bahasa apa? Salat itu kan doa, berdoa. Paham ya? Paham loh insyaallah ya. Jadi kalau misalkan na'am barakallahu fikum sallu ala akhikum. Eh, sallu ala akhikum, saya doakanlah untuk saudara kalian. Paham ya? Nah, itu bisa. Eh, misalkan nam sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu artinya bukan salat itu. Mendoakan. Nah, paham ya? Jadi salat secara bahasa apa? Ad-du'a. Berarti hakikat secara bahasa. Nah, hakikat syariat bagaimana? Salat na barakallahu fikum harakatun makhsusatun. Kan itu gerakan yang makhsusah fi awqatin makhsusah pada waktu-waktu yang dikhususkan, ya enggak? Kemudian allati ubtudiat na barakallahu fikum bitakbir wa ukhtutimat bitaslim. Itu kan namanya definisi syariat. Gerakan yang khusus di waktu yang khusus Nah, eh, barakallahu fikum bi qira'atin makhsusah dengan bacaan-bacaannya khusus diawali dengan takbir, takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu definisi secara syariatan itu. Jadi menunjukkan bahwasanya hakikat itu ada berapa? Ada tiga. Nah, paham itu ya? Jadi secara uruf wasal qaryata, secara uruf saja ya, secara kebiasaan orang yang dipahami naluri manusia, wasal qaryata. Bertanyalah kamu kepada karyanya Itu yang dimaksud apa? Penduduknya atau kampungnya? Penduduknya. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Jadi itu pendapat yang sahih laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughah arabiyyah. Lalu terus bagaimana? Adanya cuma uslub min asali bil arab. Gaya bahasa orang Arab itu ada. Dalam artian gaya bahasa itu ya dengan bahasa ini itu maknanya ini itu loh. Nah, kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yaqul muallif rahimahullah taala al-kalamu yanqasimu an min iddati wujuh. Muallif berkata bahwasanya Nah, kalam itu terbagi menjadi beberapa sisi. Al-wajhul awal sisi pertama min jihatil khabar wal insya, ya enggak? Ditinjau dari sisi pengkabaran wal insya. Insya itu juga jumlah insya'iyah. Nah, barakallahu fikum dalam artian apa? Dalam arti insya itu contohnya seperti ini. Insya itu biasanya dipanggil transaksi. Eh, paham ya? Misalkan nah barakallahu fikum bi'tu hadzal qalam lak. Eh, aku jual pena ini untukmu atau kepadamu atau enggak mungkin jawabnya kamu benar, kamu bohong. Na'am atau la biasanya. Karena itu namanya insya'i. namanya Insya'i. Ya akhi, ijlis. Eh, ya akhi, duduk kamu. Kamu bohong. Benar enggak? Cocok enggak itu? Ya eh, sadaqta. Katakan ya akhi ijlis, sadaqta. Ya akhi ijlis, kadzabta. Enggak cocok. Paham ya? Jadi insya'i itu seringnya kalau di dikasih jawaban dengan sadaqta atau kadzabta enggak cocok. Paham ya? Itu namanya apa? Isya'i. Ijlis ya, akhi, iman na'am malah, ya enggak? Ijlis ya, na'am. Duduklah kamu. Oh, kamu bohong enggak cocok atau kamu benar enggak cocok. Paham maksudnya ya? Tapi kalau khabari itu cocok. Seperti misalkan jaa Zaidun, Zaid telah datang. Pengkabaran enggak? Ada kemungkinan benar atau kemungkinan dusta ya enggak? Nah, itu jaa Zaidun, sadaqta. Engkau benar. Jaa Zaidun kadzabta, engkau dusta. Cocok enggak? Naam. Kita lihat sini. Nah barakallahu fikum al-wajhul awal si pertama min jihatil khabar insya. Fayaqul qasimhu ila arba'ati asya. Nah, berarti kalau seperti ini eh, eh, dikatakan apa? Bagilah dia itu menjadi empat bagian. Al-akhbar wal amru wal nahyu wal istikhbar. Ini, ini pembagiannya. Pembagian dari jenis yang pertama ada empat ini. Akhbar, pengkabaran-pengkabaran, wal amru perintah wa nahyu larangan istighbar meminta kabar atau mencari khabar. Paham belum? Kita lihat. Amal akhbar, adapun akhbar, fal khabaru ma yadkhuluhu at-tasdiq wa takdzib, ya enggak? Yang namanya pengkabaran itu yang masuk padanya at-tasdiq yaitu pembenaran wa takdzib pendustaan atau pengingkaran. Ya kabar gitu kan? Ja'a Muhammad misalkan. Oh kadzabta ya akhi. Kalau memang bohongan itu, sedakta ya akhi. Jadi kalau pengkabaran itu masih ada apa? Kemungkinan itu. Itu ditinjau dari apa? Selain khobar dari Allah dan Rasulnya. Selain khobar dari Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena untuk khobar dari Allah dan Rasulnya itu mau tidak mau mesti benar. Mesti benar. Adapun khobar selain dari Allah dan Rasulnya dari manusia-manusia itu masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan benar, kemungkinan dusta. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat sini yakni maknanya adalah mayasihu an yuqalin natiq bihi yaitu sebuah kalam, sebuah kabar yang dibenarkan untuk dikatakan kepada orang yang mengucapkannya itu kadzabta atau sadaqta. Paham belum nih? Eh? Nah, sebuah kabar yang apa? Yang diperbolehkan, dibenarkan untuk dikatakan kepada an-natiq, apa natiq itu? Yang mengucapkan eh, dengan lafaz tersebut atau dengan kabar tersebut kadzabta atau sadaqta. Paham belum? Ja'a Zaidun. Cocok nggak kalau misalkan sedekta? Cocok kan? Sesuai. Ja'a Zaidun kadzabta. Tahu ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wal muradu bi'tibari jumlah dan yang diinginkan di sini adalah ditinjau dari jumlah susunan jumlah itu. Ja'a Zaidun. Jumlah susunan kalimatnya itu. Paham ya? La bi'tibaril qail bukan ditinjau dari apa? Orang yang mengucapkan. Paham belum? Kenapa kok seperti ini keadaannya barakallahu fikum? Dikarenakan li'anna minal mukhbirin man la yumkin an yuqalahu sodakta? Dikarenakan ada eh, dari kalangan orang-orang yang mengkabarkan atau dari kalangan yang memberi kabar itu ada yang tidak mungkin untuk dikatakan padanya sodakta. Paham Kalau ditinjau dari yang mengucapkan itu terkadang ada yang mengucapkan tapi nggak cocok kalau antum bilang sodakta. Paham ya? Seperti siapa yang mengucapkan Allah dan Rasulnya. Antum nggak perlu sodakta itu, Bahkan wajib. Paham ya? Wajib menerima. Nah, kita lihat sini. Wa minhum man la yumkin kadzabta. Sebagian mereka juga ada yang tidak mungkin untuk dikatakan kadzabta kamu dusta. Lakin bi'tibaril jumlah yasih an yuqal kadzabta wa saddaqta. Tapi kalau ditinjau dari jumlah, jumlah itu berarti kalimatnya. Ditinjau dari kalimatnya sendiri, itu memang benar dikasih Na'am barakallahu fikum ucapan kadzabta sudabta. Masalan sebagai contoh. Idza qultu apabila aku berkata, qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Kabar enggak? Kabar enggak ini? Pengabaran bukan? Ewa, qama Zaidun Zaid berdiri. Hadza khabarun. Ini khabar. Li'annahu yasihu an taqulu liqa'il dikarenakan dibenarkan engkau mengatakan kepada orang yang mengucapkan sadaqta autakul taqul kadzabta. Kamu benar kamu dusta. Mungkin nggak setengah kalimatnya diucapkan seperti itu? Mungkin. Paham belum? Jadi ini masalah ungkapan sodak takadzabta itu ditinjau dari jumlah itu loh. Susunan kalimatnya itu cocok gitu. Tapi kalau ditinjau dari orang yang mengucapkan itu ada yang terkadang boleh dikasih lafaz kadabta. eh, ada yang terkadang nggak mungkin dikasih lafaz kadabta. Paham ya? Kalian di sini? Fakaulu Musailimah sekarang. Ucapan Musailimah. Siapa Musailimah itu? Musailimah kadzab yang mengaku mengaku nabi itu. Am ya? Naam, barakallahu fikum. Peperangannya dikenal dengan apa? Yaumul Yamamah itu. Peperangan yang sangat dahsyat sebagian para sahabat. Nah, banyak yang meninggal di situ juga itu. Nah, melawan atau menghabisi Musailimah kadzab ini. Faqaulu Musailimah, seperti ucapan Musailimah, "Innahu Rasulullah." Sesungguhnya dia adalah utusan Allah. Maka nakulahu? Apa yang kami katakan atau kita katakan pada dia? Nakul kadabta, kamu dusta. Contohnya Musailih ngomong, aku Rasulullah. Antum bilang sadaqta apa kadabta? Musailih al-kadab. Misalkan ngomong, aku Rasulullah gitu. Kadabta. Karena dia memang pendusta itu loh, paham ya? Nah, wala yumkin an yakun an yakuna sadiqan dan enggak mungkin dia itu jujur. Paham ya? Dikatakan dia orang jujur, lakin hal huwa bi'tibari jumlah, tapi hal seperti ini apakah ditinjau dari jumlah susunan kalimatnya? Ambil tibaril qail ataukah ditinjau dari qail orang yang mengucapkan? Al-jawab tibaril qail. Berarti apa? Berarti jawabannya ditinjau dari orang yang mengucapkan. Jadi, na'am barakallahu fikum al-kalam bin nadhari ila qailihi. Paham ya? Nah, kalam itu kalau ditinjau dari atau pengkobaran atau kalam itu ditinjau dari orang yang mengucapkan ada dua kemungkinan. Eh, dari yang mengucapkan ditinjau dari ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama atau tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama langsung dustakan kalau bersumber dari pendusta. Paham ya? Ada orang pendusta, mengatakan aku nabi, kadzabta langsung. Paham ya? Kemungkinan yang kedua harus dibenarkan, sodakta. Seperti misalkan kalau Allah dan kalam Rasulnya. Paham ya? Kemungkinan yang ketiga adalah apa? Bukan kalam Allah, bukan kalam Rasulnya. Tapi ya manusia biasa, perlu dicek lagi. Eh, oh ya, cek lagi maksudnya jujur atau dusta. Paham salah ya? Masalah pengkabaran ini kita lihat sini. Wa amma qawli Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi, maksudnya ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, Nakul sodakta. Mesti kita katakan sodakta. engkau benar. Walayumkin an nakul kadabta. Enggak mungkin kita katakan kamu dusta. Rasulullah sendiri mengatakan, ini Rasulullah." Kita ucapkan apa? Sodakta. Paham belum? paham ya? Naam. Wa kadzalika qaulullahi 'azza wa jal. Demikian juga ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, la yumkin an yuqal fihi kadzabta. Enggak mungkin nah diucapkan padanya itu kadzabta engkau dusta. Jadi ucapan kalau ditinjau dari yang mengucapkannya atau kabar kalau ditinjau dari yang mengkabarkan, yang mengucapkan itu, nah itu ada yang sifatnya tidak mungkin didustakan seperti Allah dan kalam rasulnya, ada yang harus didustakan seperti kalamnya kadzabin para pendusta. Nah, kemudian ada yang perlu dirinci, dicek lagi. Paham ya? Nah, itu kalamnya yang orang biasa yang tidak terke, tidak dikenal dengan pendusta, tidak dikenal dengan orangnya juga intinya belum dikenal. Itu cek dulu, benar atau keliru. Kita lihat. Sanian yang kedua, al-amru. Nah, al-amru itu maksudnya apa? Perintah. Ya, ini namanya apa? Insya nanti. Nama insya namanya. Namanya apa? Insya yang kita lihat. Naam, misaluhu law qala laka qailun, contohnya kalau seandainya ada orang berkata kepadamu, naam, ifham, pahamilah, fahadha amrun, perintah ini? Maka inilah perintah. Fahuna la yumkin an taqul. Di sini enggak mungkin secara kalimatnya itu atau mengucapkan kadzabta atau sadaqta. Ya akhi, pahamilah, kadzabta kamu dusta. Cocok enggak? Enggak cocok, enggak boleh. Karena lafadznya kalimatnya memang enggak cocok gitu loh. Ya akhi, ifham ya akhi, sadaqta. Enggak cocok juga kita lihat sini. La yumkin an taqul kadzabta wa sadaqta, walakin taqul ata'tu aw asaitu. Dua kemungkinan saja. Pahami ya akhi, ata'tu aku mentaati. Aw asaitu aku enggak mau. Itu ada kan? Naam. Lakin law qala fahimtu. Ya, tapi kalau dia mengatakan fahimtu aku telah paham. Ya, misalkan ya akhi, alhamdulillah fahimtu. Kadzabta sadaqta, benar enggak? Benar kalau eh? Benar, kalau paham itu benar. Aku sudah paham. Kadapta, ah, kamu bohong. Eh, aku sudah paham. Sodakta, kamu benar. Karena pengkabaran enggak sarang, aku sudah paham. Pengkabaran, tapi lo perintah dari Isra namanya. Kalau perintah namanya Isai. Isai itu ya ifham, ijlis, Iqra, perintah itu. Nah, itu ada kemungkinan apa? Enggak bisa atau bilang sodakta atau kadapta. Ya cuman na'am atau la. Paham itu maksudnya? Tapi kalau pengkabaran Jelas tuh ya akhi. Nah, kabar enggak ini? Aku telah duduk. Ini cocok. Kadzabta sadaqta. Apa maksudnya ya? Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Lau qala fahimtu, fahuna yasihu an taqul sadaqta wa kadzabta. Ya kan? Kalau ada orang mengatakan, aku telah paham. Wah, ini benar. Boleh kamu katakan kamu benar, kamu bohong. Idan al-amru la yumkin an yuqallita ini sadaqta wa kadzabta. E, jika demikian berarti perintah itu tidak memungkinkan untuk dikatakan kepada orang yang mengucapkannya kamu dusta atau kamu benar, enggak mungkin. Kamu tahu ya? Salisan yang ketiga, an Ini juga sama, an larangan. Misalnya la taghful, jangan lalai. Nah, aidan huna la yumkin an yuqal sadaqta wala kadzabta. Di sini juga sama karena insya'iyah. Jadi insya'iyah itu barakallahu fikum jumlah insya'iyah itu di antaranya adalah perintah dan larangan. Am-amru wa nahyi. Paham tuh ya? Itu enggak mungkin ada sifat dengan kadzabta atau sadaqta. Kita lihat di sini. Naam. E, fa idza qala laka qailun, apabila ada orang yang mengatakan kepadamu, la taghful, jangan kamu lalai. Fa imma an taqul sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan kami taat. Ya enggak? Ini benar enggak nih? Nah, seperti itu aja. Wa imma an taqul la sam'an wa la ta'atan. Ima kamu mengatakan aku tidak mendengar dan aku tidak taat. Paham belum nih? Paham belum Abdullah? Eh? Allah jumlah isyaiyah itu jumlah yang apa? Jumlah yang susunan kalimat yang apa? Yang tidak dibenarkan untuk dijawab dengan kadabta atau sedakta. Itu isyaiyah. Tapi kalau khobariyah secara jumlahnya kalimatnya itu cocok dikasih kadabta atau sedakta. Nah, seperti itu. Kita lihat. Idan an-nahyu talabul kaf wal amru talabul fi'il. Naam. Jika demikian berarti larangan itu talabul kaf, permintaan untuk apa? Al-kaf menahan diri. La tajlis, berarti permintaan agar tidak duduk. La takum, permintaan agar tidak berdiri. Berarti talabul kaf, permintaan itu menahan. Wal amru talabul fi'il, sedangkan perintah itu talabul fi'il, permintaan untuk mengerjakan perbuatan. Ijlis, ikra, undur, ah, ya enggak? Udkhul, ukhruj, permintaan untuk melakukan perbuatan namanya amr. Rabi'an yang keempat, perhatikan yang keempat, al istighbar Nah, apa itu istighbar barakallahu fikum? Istighbar itu aslinya meminta sebuah kabar yang dikenal dengan apa istifham. Antum ketika bertanya sama orang itu minta kabar enggak? Hal jaa Zaidun? Antum minta kabar enggak secara langsung? Apakah Zaid telah datang? Minta kabar agar dikabari datang belum itu loh. Berarti istikhbar kata beliau, rabi'an yang keempat istikhbar. al istikhbar yakni bihi al-istifham. Ya enggak? Istikhbar sini maknanya adalah istifham yaitu pertanyaan. Lau qala laka qailun, kalau seandainya ada orang yang berkata kepadamu, "Hal fahimta?" Ada orang tanya, "Kamu paham enggak?" Kamu bohong. Tahu nggak? "Hal fahimta ya aku kadzabta?" Ditanya, "Kamu paham enggak?" tak? kamu bohong." "Oh, saudara, kamu jujur." Tepat nggak ini? Nggak tepat. Berarti untuk masalah insya'iyah itu ternyata ada al-amr, nahi sama istifham ini. Ini insya'i semua. Insya'i dalam artian kalau antum bilang kadzabta, sodakta enggak tepat. Kita lihat sini. Naam. Kalau ada orang berkata kepadamu, "Hal fahimta?" Apa kamu paham? La yumkin an takun, enggak mungkin kamu mengatakan sodakta wala kadzabta. Kamu benar, kamu bohong enggak mungkin. Walakin tujibu na'am aw la. Ya enggak? Tapi jawabannya na'am atau la. Itu namanya jumlah insya'iyah. Jadi ternyata khulasahnya, nah jumlah itu susunan kalimat itu ada yang insya'iyah, ada yang apa? ada yang khobariyah. Yang khobariyah itu yang mau tidak mau, nah, nah yang khobariyah itu barakallahu fikum itu ada dua kemungkinan, paham ya? Dalam artian bisa dan cocok kalimatnya kalau dikasih sodakta atau katabta. Tapi kalau insya'iyah mau tidak mau iman na'am atau la. Paham ya? Atau kami mendengar, kami taat nah, itu aja. Kita lihat sini, wa hadha taqsim alladhi dzakarahu al-mu'allif syai'un min al-qusur fil waqi'. Sebenarnya kata beliau, pembagian yang disebutkan oleh Alif sini al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih ada sesuatu kekurangan syai'un minal qusur sesuatu yang merupakan kekurangan fil, fil waqi' pada kenyataannya lakin al-kitab mukhtasar tapi kitabnya apa mukhtasar kitabnya ringkas ini eh? nah manzumul warakat ringkas enggak ringkas nah kita lihat wal taqsim as-sahih an yuqal tapi pembagian yang benar itu hendaknya dikatakan ini yang benar ya biar enggak bingung masalah kemari Al kalamu ima khobarun wa ima insya'un dua tok. Kalam itu ima khobar, ima apa? Insya. Khobar itu pengkabaran, insya itu semacam transaksi pemulaian. Dimulai gitu loh. jelas ikra latang dur, lata jelas itu namanya khobari. Ini ya, namanya apa? Insya'i. Fama sahha an yusaf bit takdi bahwa khobarun ini mudah karena nadanya. Kapan saja kok kalam itu dibenarkan untuk disifati dengan atas di eh? nah dalam artian dibenarkan, kemudian apa? Bitakdzib atau dustakan, maka itu khabar. Paham belum? Nah, wa ma fa wa insya. Berarti kalau enggak cocok dibenarkan atau didustakan berarti insya. Paham belum ini? Nah, hadza huwa dhabit ini ketentuannya. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, bedanya antara kalam khabari dan insya'i apa bedanya, sebelah? Eh, cocok, tepat. Nah, kalau insya'i? La atau na'am atau istilahnya apa? Tidak cocok kalau di na'am kasih komentar dengan saudara atau kadabta. Itu insya'i. Ijlis di ya, akhir? Na'am lah. Kan? Ijlis di ya, akhir kadabta. Cocok. Na'am. Terakhir? Sumal insya'u yang qasimul amrin wa nahyin wa istifhamin wa tamanin wa taradin wa arudin wa tahdidin wa qasamin. Naam, perhatikan ini. Kemudian insya' itu sendiri terbagi menjadi amrin perintah, nahyin larangan, istifham pertanyaan, tamanin apa tamanin? Angan-angan, taradin harapan, ardin. Naam itu juga permintaan yang sangat naam halus atau permintaan yang sangat yang diiringi dengan agak kekerasan enam atau yang halus kalau oh, tahdid itu agak permintaan tapi agak keras, paham ya? Nah, qasamin sumpah. Wallahi anta tajirun. Oh, kata misalkan. Itu kan kurang tepat itu insya nanti. Paham ya? Nah, qasam termasuk dalam insya itu. qasam. Ya. Nah, barakallahu fikum fal muallif rahimahullah ikhtasara muallif di sini meringkas Walakin at-taqsim as-sahih, namun pembagian yang benar yang alaihi ahlul ilm yang ahlul ilm berada di atasnya, di atas pembagian tersebut, wa annal kalama bahwasanya kalam itu yang qasmil khabar insya. Kalam terbagi menjadi dua, khabar dan insya. Fama sahha an yusab bisidqi aw al-kadzib fa khabarun wa ma la insya. Nah, kapan saja kalam itu kok nah barakallahu fikum diperbolehkan untuk disifati dengan asidik. Eh, benar atau jujur, awil kadib atau dusta, maka itu kalamnya adalah khobar. Dan kalau seandainya tidak bisa disifati dengan itu, maka insya. Paham soalnya ya? Nah, itu khulasahnya. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang boleh sebutkan nanti masalah tamanin atau kosam. Nah, barakallahu fikum. Itu insyaallah taala kita akan lewati pada pembahasan, pembahasan yang berikutnya. Nah, kosam satu wallahi inni fahimun. Demi Allah aku paham, sadaqta. Ya. Nah, au kadzabta. Itu tetap enggak seperti itu? Eh, kalau itu kan namanya kan dimasukkan dalam insya'i atau tak masukkan dalam apa? Nah, barakallahu fikum dalam khabari itu kita lihat sini kata beliau besok akan kita lewati masalah kosam. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau kosam itu sendiri adalah insya. Paham ya? Tapi orang yang bersumpah itu mengkabarkan. Paham itu? Kalau kosam wallahi itu jadi insya. Cuman Nah barakallahu fikum sesuatu yang disumpahi itu adalah pengkabaran. Contohnya ada orang mengatakan wallahi ini fahimun. Nah, Jumlah ini pengkabaran enggak ini? Jumlahnya khobariyah. Paham ya? Nah, jumlahnya khobar dan kosam ada, kosam itu. Adapun kosamnya mana wallahi, ini kosamnya. Nah, ini kalau yang ini enggak mungkin wallahi sodakta, langsung itu. Kalau ada orang ngomong kosam, wallahi demi Allah, langsung atau bilang sodakta, katabta, tepat enggak? Kalau gitu tak Hah? Wallahi ada orang ya akhi, wallahi. Antum bilang sodakta, katabta, tepat enggak? Enggak tepat. Karena wallahi itu namanya insya'i. Tapi kalau ada lanjutannya wallahi ini fahimun. Nah, berarti kan sudah campur sama khobari. Itu nanti baru bisa. Paham ya misalnya ya? Kita kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, subhanallah. nanti Asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. rabbil alamin.